بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الإمام الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hari ini kita mengingat nama Imam Zaman Ajjalallah Ta'ala Farjahu Syarif Imam kita yang hidup yang apa berada di sekitar kita walaupun mata kita tidak layak apa melihat beliau walaupun banyak kekurangan, banyak maksiat di antara kita yang menjauhkan kita dari beliau. Kita menghadiahkan pahala majlis ini ke, kepada Imam Zaman. Sama ibu Imam Zaman, Siti Nargis, dan insya Allah semoga wujud beliau dan nama beliau insya Allah memberkahi kehidupan kita insya Allah. Malam ini kita masuk di surat At-Tariq. Surat At-Tariq insya Allah selama dua majlis kita mau menjelaskan surat At-Tariq. Dan inilah majlis pertama insya Allah dengan syarat hidup insya Allah minggu depan juga kita melengkapi surat At-Tariq. Surat apa nomor 86 Al-Quran yang termasuk 17 ayat dan surat Makkiyah. Berarti sebelum hijrah Rasulullah sudah apa turun atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sudah bersabda, Barang siapa yang membaca surat At-Tariq, Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahala. Apa uh, pahalanya sebesar eh, sepuluh kali lipat bintang-bintang langit berarti pahala pembacaan surat At-Tariq sepuluh kali lipat bintang-bintang langit. Itulah pahalanya. Sabda Rasulullah. Imam Sadiq alaihi salatu wassalam juga berkata, siapapun yang membaca surat At-Tariq di salat faridah, salat wajibnya, berarti di sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari akhirat juga bersama orang-orang salih. Dan bersama orang-orang surga. Itulah pahalanya di sisi Allah subhanahu wa Ta'ala. Dan di suatu hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang apa belajar surat At-Tariq. Itulah berarti sebelumnya itu riwayat itu ada tausiah dari Rasulullah yang apa uh, memberi tausiah untuk pelajaran surat At-Tariq. Kemudian beliau melanjutkan begini. Kalau kalian mengetahui rahasia-rahasia dan barakah-barakah yang ada di surat At-Tariq, pada waktu itu meninggalkan semua sesuatu untuk mempelajari surat At-Tariq. Meliburkan semua kerja untuk belajar surat ini. Dan dengan surat ini apa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala untuk surat ini karena surat ini mengampuni semua maksiat hambanya kecuali syirik. Itulah apa juga riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.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 حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتعلق الترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم Salah satu kod yang membaca surat At-Tariq dengan bagus, dengan baik adalah Ustadz Abdul Basit Muhammad Abdul Samad. kalau mungkin antum membaca dan mendengar suara beliau dan apa belajar caranya Ustaz Abdul Basit Muhammad Abdul Samad dari Mesir. Suaranya luar biasa di surat At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. wassama'i wattariq demi langit dan yang datang pada malam hari wama adraka mattariq tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu an-najmu thaqib yaitu bintang yang cahana, cahayanya apa menembus. In kullu nafsin lamma alaiha hafiz. Tidak ada suatu jiwa pun. Melainkan ada penjaganya. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. khuliqa min ma'in dafiq. Dia diciptakan dari air yang terpancar. Yakhruju min bainis sulbi wa taraib. Yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar kuasa untuk apa mengembalikannya. Yauma tublas sarair pada hari apa dinampakkan segala rahasia. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong. Itulah terjemahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai wattariq. Wassamai tariq Berarti di ayat-ayat pertama seperti sebahagian surat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah. Beberapa sumpah berada di surah ini. Wassama wa tariq. Dua sumpah di ayat pertama. Wama adraka ma Tari Tentang terjemahannya, maksudnya, maknanya. At-tariq. An-Najmu Thaqib penjelasan untuk Tariq itu. Berarti dua sumpah berada di surat At-Tariq. Kenapa? Karena ayat keempat, in kullu nafsin lamma alaiha hafiz. Itulah jawaban untuk sumpah tersebut. Jawabannya ayat keempat. Berarti kalau kita bersumpah kita apa memerlukan jawab. Jawabannya di mana? Misalnya seorang sumpah, sumpah untuk apa? Untuk satu masalah. Masalah itu harus penting karena berada satu sumpah sebelumnya, dua sumpah sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kata sama dan kata tariq untuk apa? Untuk ayat keempat. In kullu nafsin lama alaiha hafiz. Itulah jawaban untuk sumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat pertama برفیرمان و سما و تاریق دمی لنگی دمی طارق طارق ایتون سوده تی ترزمه کن افا ینگ دتن پدا مالم هری سی افا پون ینگ دتن پدا مالم ایتو لح طارق طارق akarnya dari apa kata tarq huruf ta huruf ra huruf qaf tarq tarq itu maknanya apa pukulan kita memukul itulah maknanya kalau kita apa melihat di bahasa Arab jalan. Ada jalan. Jalan maknanya tariq. Jalan maknanya tariq. Karena setiap orang yang berjalan, musafir, harus memukul dengan kaki. Memukul apa? Memukul tanah. Berarti pukulan yang berada di perjalanan setiap manusia. Pukulan, pukulan atas apa? Atas tanah. Atas bumi. Itulah pukulan. Karena itu namanya di bahasa Arab sudah terjadi tariq itu. Tariq. Tetapi aslinya begitu. Karena setiap orang yang pada malam pada waktu yang apa ke rumah kita pada malam. Orang itu memukul apa pintu rumah kita. Orang itu namanya di bahasa Arab tarik. Tarik seorang yang datang dari jauh, dari jalan, dari satu tempat jauh ke rumah kita orang itu apa eh, memukul pintu kita. Orang itu namanya sudah terjadi tariq itu. Wassama'i wa tariq. Tariq itu apa? Di bahasa Arab, pukulan yang bersuara. Suaranya kita harus mendengar. Kita harus mendengar suara itu. Dan apa maksudnya di bahasa Arab dan di ayat-ayat ini maksudnya siapa? Wassama'i wa Sudah diterjemahkan apa? Datang yang datang pada malam hari. Tetapi maknanya lebih apa besar dari kata ini, dari terjemahan ini. Tariq itu terjemahannya apa? Tafsirnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan tafsir di ayat-ayat selanjutnya. وَمَا أَدْرَاكَ مَا Ya Rasulullah, apakah engkau mengetahui maknanya tariq? وَمَا أَدْرَاكَ Kata ma adraka maknanya negatif. Engkau tidak mengetahui maknanya tariq. Tariq itu adalah An-Najmus Saqib. An-Najmus Saqib. An-Najm maknanya bintang. Saqib itu bercahaya. Atau cahayanya apa? Menembus. Menembus apa? Menembus apa? Kegelapan langit pada malam. Karena itu sebagian sebahagian orang yang apa ada eh, di perang senjata-senjata mereka apa namanya sakib karena apa senjata itu eh, sudah dikelihatan kita pada waktu yang eh, mereka melampar apa dengan senjata itu apa namanya sakib sakib itu berarti kita bisa melihat uh, melihatnya itu. Itulah maknanya salib. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan bintang tersebut? Dan dulu kita harus membahas apa maksudnya tarik itu bintang apa. Sebahagian mufassir sudah membahas tentang apa An-Najm Thaqib itu yang mendalam ah, kegelapan langit. Eh, satu bintang yang masuk dalam kegelapan langit. Itulah maksudnya bintang apa. Sebahagian mufassir mengatakan mungkin eh, apa eh, maksudnya adalah Uh, planet uh, Saturnus atau sebagian uh, mengatakan mungkin maksudnya bintang apa atau planet uh, Venus mungkin maksudnya begini atau uh, mungkin uh, yang lain di antara bintang-bintang tapi bintang itu uh, apa menurut uh, uh kita dan menurut para mufassir harus bercahaya khusus. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan suatu bintang yang bercahaya. Itulah maksudnya. Kenapa? Karena ayat keempat. Berarti itulah jiwa ayat-ayat sebelumnya. Ayat keempat. Itulah jiwanya. Itulah apa maksudnya Allah subhanahu. Itulah ruh ayat-ayat sebelumnya. In kullu nafsin lamma alaiha hafiz. Kata in maknanya la. La. In kullu nafsin berarti tidak ada apa jiwa atau tidak ada siapapun, tidak ada jiwa pun. Lama, kata lama di sini maknanya kecuali, maknanya illa. Tidak ada siapapun melainkan kecuali alaiha hafiz atas jiwa itu adalah apa uh, satu uh, apa uh, penjaga hafiz kata hafiz itu Jaga atau pemelihara. Setiap orang mempunyai satu penjaga. Mungkin maksudnya begini. Siapa yang menjaga atas kita? Dan menjaga atas apa? Ada dua pertanyaan di ayat ini. Pertanyaan pertama, siapa menja siapa yang penjaga atas kita. Ayat-ayat surat Al-Infitar ayat 10 sampai 12 Allah Subhanahu wa taala bersabda berfirman wa inna alaikum lahafizin. Kita sudah membahas tentang ayat-ayat ini. Wa inna sesungguhnya atas kalian adalah lahafizin penjaga. Maksudnya siapa? Maksudnya para malaikat malaikat-malaikat yang duduk apa di apa belok eh, kanan dan kiri kita di sekitar kita dan menulis semua amal kita amal baik atau buruk semuanya sudah tertulis mereka Itulah maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna alaikum lahafizin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui semua apa-apa yang dilakukan kita. Maksudnya malaikat. Dan mungkin ada maknanya lain. Di ayat-ayat itu berarti penjaga itu penjaga sebahagian malaikat yang menjaga dan menjauhkan kita dari bahaya dunia, dari sebagian apa peristiwa dunia, bahaya dunia. Sebagian mungkin fitnah di dunia dan ujian Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat itu menjauhkan men arah fitnah itu dari kehidupan kita. Mungkin. Itulah kemungkinan. Mungkin apa sebahagian malaikat yang menjauhkan setan, menjauhkan iblis dari kita, dari pikiran kita. Mungkin itulah kemungkinan kedua. Tapi kedua-duanya lemah dibandingkan dengan apa tafsir pertama. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah sunnatullah. Sunnatullah maksudnya kebiasaan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Sunnatullah mempunyai ada banyak fitnah di dunia. Fitnah maksudnya ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap manusia akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Berarti tidak eh, boleh seorang lari dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala, dari fitnah Allah subhanahu wa ta'ala. Atau iblis, wujudnya iblis kata-katanya iblis di telinga kita. Itulah juga ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya kalau kita membaca sebahagian riwayat, kita mendapatkan sebahagian riwayat yang di riwayat-riwayat itu iblis mau menyesatkan sebahagian nabi tapi sudah apa gagal. Berarti iblis sudah apa uh, mengatakan aku menyesatkan semua makhluk kecuali orang-orang yang apa uh, mereka yang mendapatkan ikhlas itu mukhlasin illa ibadaka minhumul mukhlasin kata mukhlas itu mereka lah yang apa sudah mendapatkan ikhlas derajat ikhlas kita berikhlas, kita berusaha untuk mendapatkan ikhlas. Tapi para nabi dan para maksum mereka sudah dapat, mereka eh, sudah sampai derajat itu. Karena itu iblis tidak boleh masuk di pikiran mereka. Walaupun iblis itu berusaha untuk apa memasukkan pikirannya di pikiran para nabi dan para maksum. Tapi gagal akan gagal setiap kali. Itulah sunnatullah. Berarti kalau kita menafsirkan ayat ini dengan tafsir ini yang ada sebahagian malaikat yang menjauhkan iblis dari kita. Kita sebenarnya mau melawan sunnatullah. Sunnatullah iblis berada di sekitar kita. Dan kita harus apa melawan. Kita harus apa Eh, berjihad dan berusaha untuk apa melawan eh, iblis itu. Dan mungkin itulah kemungkinan. Tapi yang eh, kuat, yang apa lebih kuat dibandingkan dengan tafsir-tafsir uh, lain, itulah tafsir pertama. In kullu nafsin lama alaiha hafid, maksudnya ada sebahagian malaikat yang apa men menulis mencatat apa semua amal kita semua uh, kebaikan dan keburukan naudzubillah uh, di uh, apa sikap kita dan perbuatan-perbuatan kita itulah maksudnya dan uh, itulah peringatan untuk kita kenapa karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan tulisan ini, dengan firman ini, mau mengatakan kepada manusia, wahai manusia, wahai manusia, ada sebahagian malaikat yang menulis amalmu. Karena itu engkau harus apa um, memperhatikan. Karena itu enkau harus apa eh, apa itu awas hati-hati di kehidupanmu begini in kullu nafsin lamma alaiha hafiz itulah selesai ayat selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman فلينظر الإنسان مما خلق Semua manusia harus melihat dari apa yang diciptakan. Falyanzuril. Maka harus memperhatikan manusia memakhulik dari apa yang diciptakan. Sudah dijadikan lahirnya suatu perkataan firman Allah Subhanahu wa taala tentang dahulu tapi batinnya tentang apa satu dalil untuk apa hari akhirat berarti ayat-ayat ini ayat yang pertama falyanzuril insanu mimma khuliq خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ Terus, jawabannya di sini. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala boleh mengembalikan manusia. Mampu. Boleh. Kuat untuk mengembalikan manusia. Sekali lagi menghidupkan manusia. جوابان یلسه بر ارتی سمو آیت آیت این حاصلnya masalah hari akhirat masalah kehidupan apa kedua setelah apa selesai dunia ini falyanzuril insanu mimma khuliq dan saya sudah meninggal satu riwayat dari Imam Ali alaihi salatu wassalam beliau bersabda rahimallahum ra'an. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati. Memberi rahmatnya kepada satu manusia yang senantiasa ada tiga pertanyaan di pikirannya. <clears throat> dari ain. Dari mana? Min ain. Fi ain wa ila ain. Tiga pertanyaan, Setiap pertanyaan dua kata saja. Dari mana? Di mana? Menuju kemana? Dan itulah apa hasilnya kehidupan kita di dunia. Siapapun yang meninggal tiga pertanian ini sama sekali tidak bermaksiat. Tidak berdosa sama sekali di dunia. Dari mana orang yang apa mungkin mendapatkan satu derajat di dunia, satu kedudukan dunia. Sama sekali pada waktu yang apa meningkat pertanian ini sama sekali tidak sombong di dunia. Karena senantiasa berpikir dari mana? Dari satu air satu sesuatu yang tidak berharga pada waktu itu. Itulah hasilnya tidak sombong. Karena itu, pada waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha, Allah kita ah, akan masuk di surat Ad-Duha kepada Rasulullah والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا تروس وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فت... ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عارعتي Allah subhanahu wa آية pada ayat-ayat itu mau memperingati Rasulullah dengan sebelumnya. Wahai Rasul, engkau sudah apa? Ada seorang yatim, satu anak yatim. Masa kecil, zaman yang Rasulullah umurnya enam tahun sudah wafat ibunya dan pada yang dilahirkan anak apa ibunya sudah wafat ayahnya. Berarti ayah ibu, bapak ibu Rasulullah sudah wafat. Rasulullah seorang yatim. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Rasulnya. Membantu Rasulnya. Kita harus apa meningkat masalah itu. Mungkin seorang miskin. Tapi jadi orang kaya. Jangan sombong. Kita harus pada waktu itu apa memperhatikan orang-orang miskin. Kalau kita meningkat sebelum kita, dahulu kita, pada waktu itu kita apa senantiasa meningkat orang-orang miskin, meningkat orang-orang yang mempunyai sifat itu, kerendahan itu. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ Terus, Khuliqa mimma inta. Sudah diciptakan dari air yang apa terpancar. Kata dafik itu yang terpancar. Maksudnya apa? Maksudnya sudah jelaskan di ayat selanjutnya yakhruju min baini sulbi wa taraib yang keluar apa di antara tulang sulbi dan tulang dada. Di sebahagian terjemahan sudah diterjemahkan apa yakhruju min baini sulbi wa ra'if yang keluar dari antara tulang punggung lelaki dan tulang dada perempuan. Itulah terjemahan yang lain. Tetapi eh, eh, mungkin ada satu masalah. Saya sudah eh, melihat sebahagian tafsir di ayat-ayat ini yang sudah ada sebahagian tafsir dan kemungkinan sebahagian tafsir itu mengisyaratkan dan diisyaratkan dengan apa tulang laki-laki dan tulang perempuan. Berarti tulang sulbi itu ditafsir dengan tulang punggung laki-laki dan e, taraib itu sudah ditafsirkan dengan tulang dada perempuan. Satu, dua, tiga tafsir tentang eh, apa eh, tafsir itu. tetapi menurut sebahagian mufassir itulah lemah karena maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat mimma indafik itu maksudnya air yang apa uh, terpancar air yang khusus laki-laki air mani itu yang uh, apa uh, dari laki-laki keluar itu. Itulah maksudnya eh, ayat-ayat tersebut. Yang sulbi itu dan taraib itu dua tulang di badan laki-laki aja. Itulah uh, salah satu tafsir yang mungkin uh, lebih uh, apa kuat dibandingkan dengan tafsir-tafsir sebelum ini. Dan Terus khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wa taraib. Kata taraib itu eh, kata jama dan tunggalnya adalah taribah itu. Taribah itu tulang di atas dada manusia. Bukan dada perempuan saja. Bukan. Itulah dada manusia. Kita sudah mengatakan dari ayat falyanzuril insanu mimma khuliq. Ayat berapa ini? Ayat kelima. Dari ayat kelima. Allah subhanahu wa ta'ala mau mendapatkan apa satu masalah yang penting mau uh, apa hasilnya apa falyanzuril insan kita harus memperhatikan dari apa kita apa sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khuliqa min ma'in dafiq terus yakhruju min baini sulb wa taraif terus innahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mengembalikan manusia. Kapan waktunya? Apabila waktunya hari akhirat. Innahu ala raj'ihi laqadir. Itulah hasilnya. Hasilnya kalimat-kalimat sebelum ini. Berarti kalau seorang berpikir Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana menciptakan manusia dari awal pada waktu yang apa sudah diciptakan oleh satu sperm, satu air mani. Apakah bisa berpikir mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu yang mengembalikan manusia? Tidak mungkin. Itulah mustahil. Seorang yang berpikir dahulunya, hasilnya orang itu apa? Masalah itu, masalah dahulu menyebabkan masalah hari akhirat. Orang itu hasilnya berpikir Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu, maha kuat. Yang mengembalikan wujudnya sekali lagi. Itulah hasilnya kalimat-kalimat sebelum ini. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah. Innahu ala raj'ihi la qadir. Kata qadir itu Berarti mudah untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang sekali lagi menciptakan manusia, mengembalikan manusia. Khususnya, yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari apa? Pada waktu itu tidak ada sesuatu. Tapi sekali, apa sekarang ada sesuatu. Ada tulang-tulang yang uh, sudah uh, apa di kuburan ada anggota-anggota tubuh manusia, anggota-anggota badan manusia sekarang ada. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala mau mengembalikan badan ini yang terpecah sekarang. Sekarang lebih mudah dibandingkan dengan awalnya dengan apa kali pertama ini yang makna kedua. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu. Allah itulah pekerjaan yang lebih sangat mudah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dua makna. Seperti ayat itu adalah di surat Al-Hajj ayat kelima seperti itu. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Hajj ayat kelima. بجيني يا أيها الناس وحي منوسيا إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب دي آية كلمة سورة حجي الله سبحانه وتعالى بثمن حي منوسيا جيكا كامو دالم أفا كراغوان تنتان كبانكيتان مقصود نحر كيامات ما ما ها كتاويله apa sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah kemudian dari apa setetes mani dan selanjutnya sampai akhir ayat tersebut berarti seperti ayat eh, apa masalah ini yang ada di surat At-Tariq yang Allah subhanahu wa ta'ala dengan uh, apa peringatan kita uh, dahulu Bagaimana dahulu, bagaimana eh, zaman dulu Allah menciptakan manusia sekarang juga bisa apa men apa menghidupkan sekali lagi badan manusia seperti masalah itu berada di surat-surat lain seperti surat Al-Hajj ayat kelima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya dia, maksudnya dia siapa? Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak menjelaskan apa kata lahir, kata batin? Ah, kenapa? Karena innahu maksudnya jelas untuk kita. Maksudnya innahu ala raja'ihi itulah pertanyaan orang-orang yang melawan Islam. Melawan apa Rasulullah Itulah keraguan mereka mm, di hadapan Rasulullah. Karena itu Rasulullah menjawab kepada mereka, "Innahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala, ala raja'ihi laqadir." Maha mampu untuk mengembalikan mereka sekali lagi. Yawma tublas sarair. Kapan waktu itu? Waktu apa? Waktu itu Yauma tubla sarair. Kata tubla dan kata sarair dua kata. Sarair itu jama untuk sarirah. Apa-apa yang di apa eh, sembunyikan kita seorang yang menyembunyikan satu masalah itulah sarirah itu. Misalnya niatnya kita menyembunyikan niat kita kalau seorang mau memberi misalnya hartanya kepada orang miskin. Itu dia harus berikhlas. Ikhlas itu niat. Niat itu di pikiran orang tersebut, di otak orang tersebut. Mungkin niatnya ria. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui niat semua manusia. Semua manusia niatnya jelas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus berikhlas di amal sunat kita, amal mustahab kita. Kita harus berniat ikhlas. Di amal wajib, walaupun ria, walaupun ria, kita harus melakukan amal wajib. Amal ria itu tidak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita harus melakukan amal tersebut. Dan uh, di amal mustahab itu kita membutuhkan niat ikhlas itu. Niat kita akan jelaskan pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya sarair. Seperti niat itu, seperti apa yang apa-apa yang ada di hati kita akan jelaskan Allah oleh untuk Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kata tobla dari apa? Dari kata balwa itu. Ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Atau fitnah. Karena di semua fitnah, di semua ujian, apa akan dijelaskan untuk umum batin kita karena itu hasilnya berada di ayat ini yauma tubla sarair pada hari yang dijelaskan semua rahasia-rahasia kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah terjemahan aslinya. Kata tobla itu maksudnya di semua fitnah, semua ujian Allah subhanahu wa ta'ala kita harus apa eh, yang diuji kita harus berusaha dan sukses di ujian-ujian Allah sebahagian orang akan gagal, sebahagian orang akan sukses. Hasilnya apa? Hasilnya sebahagian orang munafik, sebahagian orang yang beriman, ikhlas mereka, iman mereka, orang salih itu akan jelaskan selanjutnya ujian tersebut. Setelah tragedi Karbala, sebahagian orang apa? Karena sebahagi, semua orang sudah jelaskan umum sebahagian orang yang apa memerang Rasulullah, memerang uh, eh, anak Rasulullah Abu Abdullah Al-Husain, memerangi mereka. Sebahagian mereka membantai dan membunuh anak-anak apa ahlul bait. Berarti berarti niat mereka sudah jelaskan umum. Sebahagian mereka diam. Sebahagian mereka apa? Melawan niat-niat mereka. Sebahagian mereka membantu putra Rasulullah. Berarti itulah fitnah. Hasilnya apa? Penjelasan untuk umum. Kata tubla salah satu terjemahannya penjelasan. Yauma tubla sarair akan jelaskan apa rahasia-rahasia kita untuk umum. Karena itu di ayat 41 surat Ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yu'raful mujrimuna bisimahum. Hari akhirat akan jelaskan umum. Orang-orang apa bodoh, orang-orang biadab. Dengan apa eh, eh, wajah mereka bentuk wajah mereka jelas um-, untuk umum. Atau di surat Ali Imran ayat 106 kita melihat yauma tabyaddu wujuh sebagian apa wajah manusia apa putih yauma tabyaddu sebagian wajah manusia hitam wa taswaddu kenapa karena amal-amal mereka di dunia karena hari itu yauma hublas sarair seperti itu dan banyak riwayat tentang ayat-ayat ini dan waktu kita selesai. Ayat terakhir, فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ Kata kuat, kata nasir, kedua-duanya adalah apa uh, kekuatan. Tapi kekuatan kata kuat itu dari diri kita. Nasir kekuatan dari apa orang lain. Nasir itu seorang yang membantu kita. pada hari kiamat tidak ada kekuatan dari kita yang kita apa menyelamatkan diri kita dari azab dan tidak ada siapapun yang membantu kita dari azab. فما له من قوة ولا ناصر الله سبحانه وتعالى بالفيلم يقول الإنسان يومئذ أين المفار هذا وقت تو نوسيا أبا برطانيا دي مانا مفار كتا عروس لاري كمانا كلا لا وزر كدا أتا تنبت كتشوالي من منوجو الله سبحانه وتعالى إلى ربك يومئذ المستقر قال رب ارجعون Apakah ada jalan untuk كان ما يلاقيك دي دنيا تيدا كلا إنها كلمة هو قائلها seperti ayat-ayat itu banyak yang apa un hasilnya kelemahan man, manusia di akhirat. Tidak ada apa penolong kecuali Allah subhanahu wa ta'ala kecuali ahlul bait. Dan semoga ahlul bait insya Allah membantu kita dan eh, penolong kita hari kiamat dan khususnya di kesulitan-kesulitan hari akhirat kesulitan-kesulitan kuburan dalam kuburan barzakh dan hari akhirat kita membutuhkan bantuan mereka insya Allah Eh, bantuan Imam Hussein, bantuan Imam Ali alaihi salatu wassalam. Dan kita yakin mereka insya Allah nah, membantu kita sebagai syiah mereka, sebagai pengikut setia untuk mereka insya Allah. Afan sudah terlambat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Syukran diucapkan kepada Ustaz Rabbani atas jalasa pada malam ini. Uh, Ustaz Rabbani, adakah pada pandangan Ustaz Rabbani uh, boleh dilakukan sesi soal jawab sekarang ataupun di uh, soalan diletakkan di grup WhatsApp kerana saya difahamkan di Iran sekarang yeah. baru masuk waktu maghrib, ya? Yeah? betul betul sekarang eh, sudah saya eh, mendengar sekarang waktu eh, apa suara azan ah, ya. tapi ya. tolong ah, itu itulah pertolongan saya kepada semua ikhwan akhwat hadir di grup kalau mungkin karena kemungkinan ada sebahagian persoalan kalau mungkin semua ikhwan akhwat menulis apa persoalan-persoalan itu dan kita insya Allah nanti membahas di grup WhatsApp insya Allah tentang pertanyaan-pertanyaan uh, eh, itu insya Allah karena itulah eh, persoalan-persoalan itu menjelaskan ayat-ayat tersebut di surat At-Tariq dan seperti surat At-Tariq. Insya Allah. Baik, syukran Ustaz Sarbani, syukran kerana bersama kami pada malam ini. InsyaAllah. Uh, jadi sebagai penutup majlis pada malam ini, uh, majlis ingin menjemput Ustaz Hasan Askari untuk membacakan doa sebagai penutup. Dipersilakan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi uh, Ustaz Ramani tidak mau tabar doanya untuk kami di sini? Uh, silahkan Ustaz, silahkan. Afan. Allah, Afan, saya. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على ala Muhammadin wa ali Muhammad insyaallah kita mulakan doa kita dengan doa Imam Zaman ajallahu taala farajahu syarif اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الهجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين InsyaAllah kita sama-sama baca doa Al-Faraj dengan hajat supaya Allah perkenankan hajat semua kita dan selamat kita daripada segala agenda jahat musuh-musuh Islam dan ahli bait insyaallah Allah di mana saja kita berada dan juga kita niatkan untuk sahabat-sahabat kita saudara mari kita yang ada di dalam negara luar negara insyaallah Allah semoga Allah beri perlindungan dan juga untuk kesembuhan ikhwan kita yang sakit dan keampunan mereka beliau telah mendahului kita menemui Allah Rabbul Jalil Bismillahirrahmanirrahim ilahi azumal bala wa barihal khafa wa وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بهكهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر أو هو أكرم سما سما دي منازل دبرات إن شاء الله يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث أدركني أدركني أدركني الساعة الساعة الساعة العجلة العجلة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين InsyaAllah di penutup sama-sama kita hadiahkan suratul fatihah untuk syuhada Karbala, syuhada syuhada Islam, arwah kepada mu'alim kita, ulama kita, tokoh revolusi kita Ali Imam Al-Khomeini dan mereka-mereka yang sejalan dengannya. Ibu bapa kita, saudara mara kita, sahabat anda kita dekat mu'minin, muslimin. Dan untuk kita niatkan untuk kesembuhan ikhwan kita yang sakit dan syifa. Begitu juga kepada hajat semua yang hadir, mu'minin, al-fatihah, matasbiku, bi salati ala Muhammadin wa ali Muhammad.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 Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Syukran saya Ali Rabani, Ustaz Rabani dan Ustaz Faizal dan semua sahabat-sahabat di sana. Jazakallah khair. Syukran diucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad mu'ajil farajahum. Syukran diucapkan kepada Ustaz Hasan Askari atas bacaan doa sebagai penutup itu tadi. syukran juga diucapkan kepada Ustaz Rabani dan para penganjur dan juga buat para hadirin yang sudi bersama menimbu ilmu pada malam ini. Maka sebagai pengakhiran bagi malam ini, majlis akan ditutup dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.